Mudah-mudahan al-liqa yang kita lakukan ini mubarak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perjumpaan seorang muslim dengan yang lainnya dengan muslim yang lainnya itu akan menambah keimanan akan mengokohkan keimanan dan demikianlah iman itu Al-mar'u bi nafsihi dha'if wa yaqwa bi ikhwani. Seorang itu lemah ketika dia sendirian dan akan menjadi kuat dikarenakan ada saudara-saudaranya yang seiman. Pada akhwah rahimani wa jami'an dalam kesempatan ini anak diminta untuk menyampaikan materi dengan tema kunci-kunci kebahagiaan maka definisi kebahagiaan ini ataupun tolak ukur kebahagiaan masing-masing orang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada seorang berbahagia jika dia begini dan begini. Ada yang lainnya dia berangan-angan kalau saya begini dan begini akan bahagia. Maka yang perlu saya tekankan di sini bahwasanya kebahagiaan itu pada hakikatnya di kolok di hati. Kebahagiaan tidak akan diraih kecuali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. ibadah Inilah yang akan menjadikan seorang itu bahagia di dunia maupun di akhirat. Semakin orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin bahagia. Jadi kebahagiaan itu amat erat kaitannya dengan ketauhidan seseorang. Kalau dia tidak bertauhid, bisa saja penampilannya nampak orang yang bahagia. Bisa kita mau nampak orang menghormatin dia, bisa penampilannya. Tetapi kebahagiaan itu letaknya di hati. Letaknya di hati. Mungkin mayoritas manusia menyangka bahwasanya kebahagiaan itu banyak ditentukan oleh materi. Kalau saya kaya, saya akan bisa begini, bisa begini, akan bahagia saya. Sementara orang yang kaya, yang tidak ada iman padanya, hatinya gundah gulana. Hatinya gelisah. Nggak tenang hatinya. Nggak tentram hatinya. Bagaimana akan dikatakan bahagia? Ingat kebahagiaan di hati. Letaknya di hati. Maka kunci kebahagiaan itu ya terletak pada ibadah seseorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. iman kepada Allah Subhanahu wa taala, amal soleh. Ini yang menentukan kebahagiaan seorang. Dan Allah jelaskan di dalam surat An-Nahl. Kalau tidak salah 97 ayat 97 Allah menyatakan man anila salihan man anila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl tersebut Man amila salihan Barang siapa yang beramal soleh Min aw Aunta baik laki-laki maupun wanita. Wahwa mukmin Dalam keadaan dia mukmin beriman. Maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan memberikan kehidupan yang baik Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 97 tersebut. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa jama'atun annahum fassaruha birrizqi al-halal at-tayyib. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan sekelompok dari kalangan sahabat menafsirkan tentang hayatan tayyibah itu yaitu dengan rezeki yang halal dan tayyib. Rezeki yang halal dan tayyib. Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu an fassaraha bil qanaah menafsirkan tentang hayatan thayyibah itu dengan qanaah barang siapa ya, barang siapa yang beramal soleh dan baik laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan dia itu beriman, beriman. Maka janji Allah, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sifat qanaah pada orang tersebut. Sifat qanaah ini sifat yang luar biasa. Betapa nikmatnya seseorang ketika dia diberi sifat ini, qanaah. Orang yang bahagia yaitu orang yang kona'ah. Kona'ah artinya dia merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan pada dirinya. Kalau sudah seseorang itu merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan pada dirinya, cukup dengan pemberian yang Allah berikan maka dia tidak akan mencari yang lainnya. Dia akan tenang. Walaupun hartanya sedikit. Karena harta bukan tolak ukur kebahagiaan seseorang. Harta bukan tolak ukur kebaikan seseorang. Harta bukan tolak ukur kemuliaan seseorang. Kalau seandainya harta itu sebagai telah ukur kebaikan, kemuliaan, kebahagiaan seorang, niscaya Allah akan menjadikan Rasulnya makhluk yang paling kaya di muka bumi ini. Tetapi ternyata Rasulullah tidak demikian keadaannya. Rasulullah orang yang paling dicintai Allah. Yang paling bertakwa, yang paling mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai ataupun yang tidak Allah cintai. Dunia Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan juga Allah berikan kepada orang yang tidak Allah cintai. Jadi dunia bukan telah ukur kebaikan seorang. Bukan tolak ukur kecintaan seseorang kepada Allah atau kecintaan Allah kepada orang tersebut. Dunia Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan juga orang yang tidak Allah cintai. Sebagaimana yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Innallaha qasama arzaqakum ah, Innallaha qasama ahlakakum kama qasama arzaqakum bainakum Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan akhlak-akhlak di tengah-tengah kalian sebagaimana Allah membagi-bagikan rezeki-rezeki di tengah-tengah kalian. Artinya akhlak yang ada pada seorang akhlak baik yang ada pada seorang itu dia biadillah. Karena Allah berikan pada dia. Demikian juga orang akhlaknya jelek karena Allah memang memberikan pada dia ahlak yang jelek. Sama dengan rezeki-rezeki. Allah yang membagi-bagikan. Si A, Masya Allah, rezekinya lapang, luas. Allah yang memberikannya. Demikian juga ada si B, sempit rezekinya. Memang Allah yang memberi rezeki segitu. Semuanya Allah yang menentukan itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan Innallaha yu'tid dunya man ahab wa man lam yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan juga Allah berikan kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, "Wa Allah la yu'tiddina illa man ahab." Dan sungguhnya Allah tidak akan memberikan agama ini kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Perhatikan, Allah memberikan dunia kepada siapa? Orang yang dicintai oleh Allah dan juga orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mukmin taat pada Allah, ibadahnya masya Allah, ya. Berusaha untuk tidak bermaksiat pada Allah, senantiasa ibadah pada Allah, zikir, ya, doa dan seterusnya. Allah beri dunia pada orang tersebut Demikian juga orang yang kafir menentang Allah. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Juga Allah berikan dunia kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dunia tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia nggak ada nilainya. Sehingga Allah berikan kepada siapapun. Adapun agama, agama Islam ini. Dan Allah tidaklah memberikan agama ini kecuali hanya kepada orang yang Allah cintai saja. Seorang dicintai Allah diberi agama ini. Semakin dicintai, semakin difahamkan tentang agamanya. Si B tidak dicintai Allah, afwan saja. Tidak akan mendapatkan agama ini. Tidak akan faham tentang agama ini. Jadi di sini ya, tolak ukur kebaikan, kemuliaan, kebahagiaan seorang ditentukan dalam agama ini. Lah karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, May yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din. May yuridillahu bi khairan barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan yufaqihhu fid din. Maka Allah akan memahamkan agama kepadanya. Perhatikan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan agama. Jadi kalau Allah mengendaki kebaikan pada si A, maka si A ini akan faham agama. Semakin banyak kebaikan Allah kepada orang tersebut, semakin faham tentang agama ini. Hadis ini jelas orang yang faham agama itulah orang yang dikendaki kebaikan Allah Subhanahu wa taala mafhum mukhalafah makna yang tersirat dari hadis ini yaitu orang yang tidak faham agama berarti dia tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak faham tentang agama berarti dia tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ikhwah, ya, agama inilah sebagai tolak ukur kebaikan seseorang. Agama inilah sebagai tolak ukur kebahagiaan seorang. Ya agama itu jelas di situ ada iman, ada amal, ya. yaitu ibadah. Semakin kuat agama seorang, semakin kuat agamanya, ya. semakin kuat ibadahnya. Ya semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin bahagia di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Ayat tadi yang saya sebutkan, man amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia itu beriman maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Dijelaskan tadi oleh Ibn Abbas dan sekelompok sahabat bahwasanya yang dimaksud dengan kehidupan yang bahagia itu adalah rezeki yang halal dan thayyib. Ingat rezeki yang halal dan thayyib. Nikmat kalau antum mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib ini nikmat. Akan tentram hati kalian Berbeda ketika seorang mendapatkan rezeki yang tidak halal. Rezeki yang haram. Hatinya nggak tenang. Hatinya nggak tenang. Ya, walaupun di sisinya banyak, udah mencuri misalkan, banyak hartanya, tapi nggak tenang dia. Hatinya nggak tenang. Ini. Ditafsirkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Kehidupan yang baik itu adalah kona'ah. Sifat kona'ah. Sifat kona'ah ini inilah yang menentukan kebahagiaan seorang. Sebab kalau orang itu kona'ah artinya dia itu Dengan apa yang telah Allah berikan padanya. Dia nggak akan mencari kepada yang lainnya. Sehingga tenang dia. Sudah cukup, merasa cukup. Namanya cukup, ya sudah nikmat sudah. Gak gundah gulana hatinya. Beda dengan orang yang tidak diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa cukup hatinya. Walaupun dia mendapatkan harta melimpah ruah. Di sisinya sudah berlebihan harta dia sudah. Untuk dia dan untuk anak keturunannya sudah cukup sudah. Banyak sudah hartanya. Tapi karena hatinya tidak diberi kecukupan oleh ya Allah, dia sibuk. Dia berpikir hati. Sibuk. Bagaimana? Aduh, kok hari ini saya dapat 50 miliar ya? Tapi karena nggak cukup 50 miliar, pabrik ini hasilnya 20 miliar, yang ini 30 miliar. Aduh, yang ini rugi 5 miliar. Jadi 50 miliar hari ini. Seharusnya yang ini nih, bagaimana tidak rugi? Sibuk setiap hari mikir terus. Aduh, jangan-jangan ini orang yang saya amanai tidak ini. Jangan-jangan yang ini begini, jangan-jangan yang ini begini. Hatinya mikir. nggak cukup. Usai harus besoknya harus sekian, sekian, sekian. sekian. Bagaimana orang ini akan tenang? Walaupun dia sudah dikawal oleh polisi-polisi. Kemana-mana harus dikawal. Nggak tenang hati. Siapa yang mau mengawal hatinya dia? Hatinya nggak tenang dia. Kalau tidak ada iman. Dalam hati tersebut kalau nggak ada iman, nggak akan tenang. Insya Allah nanti akan saya sebutkan dalilnya. Hati kalau tidak disertai dengan iman, tidak akan tenang walaupun hartanya melimpah ruah. Sudah diberi penjagaan polisi, mau tidur dijaga oleh polisi. Tidak akan tenang. Siapa yang bisa menjaga hati dia? Udah bulan, udah percaya sama polisinya saja nggak percaya dia. Jangan-jangan ini ngambil harta saya nanti. Loh. Gundah gulana dia. Karena nggak cukup terus, gelisah dia. Dan inilah ya, orang yang mengtolak dunia. Orang yang mencari dunia terus. Gak akan tenang, gak akan tenang. Dunia dikejar, dia lari. Lari, dia semakin, semakin lari dia. Capek dia. Gak puas-puas. Gak akan puas dia. Dan tidak akan tenang hatinya. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan Imam Mujahid, Qatadah mengatakan la yatibu li ahadin hayatun illa fil jannah. La yatibu li ahadin hayatun illa fil jannah. Tidak akan kehidupan itu akan baik bagi seseorang kecuali nanti di jannah. Kecuali di jannah. Ini di jannah memang kehidupan yang hakiki nanti. Kenikmatan yang ada di jannah, kenikmatan yang betul-betul kenikmatan yang tidak mengandung madorot sama sekali. Kenikmatan yang luar biasa. Di dunia silahkan antum mau mencari kenikmatan, mesti ada madorotnya di situ. Dan kenikmatannya tidak akan bertambah nikmat. Akan menurun kenikmatannya. Di dunia demikian sifatnya. Antum mungkin apa? kepengen naik kendaraan yang apa yang paling bagus sekarang dah. Setelah dikasih, Pertama saja untuk merasakan, waduh enak ya mobil ini ya. Besok, aduh kayaknya kurang ini ya. Kurang ini ya. Besoknya lagi, kayaknya kurang ini ya, kurang ini ya, kurang ini ya. Akhirnya ganti lagi. Itu kenikmatan dunia. Beda dengan kenikmatan di akhirat. Di akhirat kenikmatan, besoknya tambah nikmat, besoknya tambah nikmat, terus demikian. Semakin bertambah nikmatnya. Di dunia mesti ada madorotnya, ada madorotnya. Apa mau makan apa? Ini, aduh jangan-jangan kolesterol, jangan-jangan asam urat, jangan-jangan gula. Yang nggak enak, eh nggak pakai kolesterol, nggak pakai ini, nggak pakai macam-macam. Nggak enak tapi ya kan, minum air putih sehat kan? Ya, Ya enggak kan? Aduh putih terus ya. Saya ingin yang manis tapi enggak ada gulanya. Nah, gimana? Ingin manis tapi enggak ada gulanya. Repot kan? makan nah, uh, gorengan enak kalau gorengan. Tapi nanti kena asam urat, kena ini, kena itu, kolesterol ini ini macam-macam. Makan daging, subhanallah. Kalau kita lihat kehidupan sebagian orang yang kaya yang tidak ada iman padanya, tidak merasakan nikmatnya dunia. Walaupun dunia ada pada dia. Makan, Masya Allah. Belum selesai, aduh nggak enak. Coba nggak nikmat kan? Makan. Di Indonesia nggak ada makan yang enak ya. Pergi ke Singapura. Nyari makan susah. Iya enggak? Beda dengan orang beriman, Masya Allah. Diberi sifat pernah. Masya Allah. Makan. Nasi putih tidak pakai garam. Nikmat. Kona'ah. Cukup. Masya Allah. Subhanallah sewaktu-waktu dikasih kerupuk. Waduh kerupuk. Masya Allah. Nikmat dia. Suatu ketika dikasih tempe. Masya Allah. Nah, tempe ini nikmat ternyata tempe ini ya. Tetangganya ngundang ngasih makan pakai ayam. Masya Allah. Ayam punya enak ya. Waliman ada kambing. Masya Allah kambing. Masya Allah enak ya. Dikasih susu. Nikmat ya. Dan merasakan orang ini karena kona, Karena kona, Merasakan. Tetapi orang kafir, orang yang tidak beriman. Walaupun hartanya melimpah ruah. Tidak enak. Tidak enak. Dunia saja tidak bisa merasakan nikmat dia. Di dunia saja. Apalagi di akhirat. Orang mukmin masya Allah. Ya yang biasa makan pakai kerupuk ya. Karena dia kena ah, bersyukur, alhamdulillah saya bisa makan. Saudara saya tuh aduh masih belum, belum makan hari ini. masuk nikmat dia, banyak bersyukur pada Allah. Ya. Setiap makan apa? Enak. Makan ini enak. Perutnya nggak ada kolesterol, nggak ada ini sudah. Ya. Tapi kalau dicek di laborat mungkin banyak. Tapi nggak mikir ruwet-ruwet ya makan karena setiap harinya begitu karena konaan dia ya enak makan ya. Ini nggak mikir kolesterol anak ah, nggak pernah makan ini ya enak ya kan? Enak semuanya. Merasakan nikmatnya dunia. Itu di dunia, apalagi di akhirat kelak. Di dunia kenikmatannya itu ada madorotnya. Di samping kolesterol-kolesterol tadi, seandainya nggak ada kolesterol, perutnya nggak cukup. Nah, iya kan? Nyakiti badan dia makan sekalian. Wah enak, wah Terus durian satu habis, dua habis, tiga habis, keempat, hmm, hmm uh, sudah nggak kuat sudah. Kalau dipaksakan, badan dia yang menjadi korban nanti. Perutnya, ininya di dalam perut, wah sudah nggak kuat dia. Ada madorotnya kan? Kalau di jannah, masya Allah, ya, Nikmat. Tidak susah lagi. Kapan saja bisa. Kalau di dunia, oh, mau bukan tiren. Kalau belum musimnya, nggak bisa makan. Nah, mau makan buah ini, buah itu. Kalau bukan musimnya, nggak bisa makan dia. Kalau di jannah, ambil keluar lagi. Eh, kayaknya ini sama. Iya, kelihatannya sama. Tapi kalau dimakan lebih zen lagi. Itu di jannah. Di dunia kenikmatan yang menipu. Ini hewan itulah dunia. Maka sifat kona ini inilah yang akan membahagiakan seorang. Ya, tapi sulit untuk bersikap konaah kalau tidak diiringi dengan ilmu. Bagaimana orang akan bisa konaah? Sulit. Kalau tidak disertai dengan pemahaman terhadap agama ini semakin kenal pada Allah, kenal pada Allah. Ya. Dia akan semakin dekat kepada Allah, semakin butuh pada Allah, ya. semakin bergantung pada Allah, semakin bahagia dia. Ya. Semakin bertauhid kepada Allah, semakin bahagia seorang tersebut. Ya. Al-Imam Abduhak mengatakan tentang ayat tadi, amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah kata Imam Ad-Dhahhak beliau rahimahullah taala yang dimaksud dengan hayatan thayyibah yaitu al-amal bitta'ah wal insyirah biha yaitu melakukan amalan taat. Itu kehidupan yang baik, dia bisa beramal taat. Melakukan ketaatan, bisa sholat, bisa zikir, bisa baca Al-Quran. Ini hayatan tayyibah. Jika seorang bisa Masya Allah waktunya habis untuk ibadah, sholat pada Allah, membaca Al-Quran, dikir, berdoa. Ini amalan-amalan soleh semuanya. Nih. Nikmat dia, tenang dia. Tenang. Bisa taklim, belajar. Ini nikmat, sudah nikmat. Ya. Amal soleh. Wal insyirah. Ya. Biha dengan ketaatan tersebut. Dia insyirah lapang dengan ketaatan ini. Tidak merasa dipaksa, nggak merasa berat melakukan ketaatan tersebut. Ringan, sholat subuh dia tuh cepat bangun cepat datang mendatangi masjid lapang dadanya tuh lapang enak ini orang yang mendapatkan kehidupan yang baik di dunia bisa ibadah kepada Allah maka di akhirat jelas akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada amalan dia yang lebih baik daripada amalan dia. Di dunia ketika seorang bisa beribadah itu nikmat, tenang hatinya, tenang sudah. Dan kita merasakan ketika kita belum kenal dakwah ini, merasakan kan? Bunda bulan setelah dengar dakwah, iya ya. Ayat-ayat disampaikan, iya ya. Tenang hati kita. Tenang hati kita. Semakin semangat kalau mendatangi majelis ilmu, Asal Salafi ya. Yang menyampaikannya. Itu tenang hati itu ya. Kenapa? Karena manusia tidak disuruh untuk beribadah pada dia. Beribadah kepada Allah. Tenang hatinya dia, tenang. Mantap ya. Enak gitu loh ya. Ingat Allah. Terus. Tentram hatinya ya. Tapi habis taklim baru pusing. Mikir utang, mikir ini ya kan. Habis taklim demikian. Ketika tak tuh masuk Allah semangat. Tapi keluar ada ada hujan. Aduh fitnahnya perempuan, fitnahnya ini, macam-macam. Bikin pusing itu maksiat, ya kan? Ya enggak? Maksiat memang demikian. Sifatnya jelek. Amalan taat itu akan menenteramkan hati. Maksiat akan menggoncangkan hati. Karena maksiat itu akan menggelapkan hati seorang. Kata Imam ad ketika menjelaskan hayatan thayyibah tersebut, yaitu amal taat dan lapangnya dengan lapang dengan amalan taat Merasa lapang, enak. Ya. Ini kehidupan yang bahagia. Ya. jami'an. Sebaliknya ketika seorang itu jauh dari Allah, jauh dari fikrullah, jauh dari Al-Quran. Jangan harap dia bisa bahagia. Jangan harap. Dan Allah telah menjelaskan di dalam surat Qoha ayat 100 Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan bangka. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa a'rada dikri Berpaling untuk mengingat aku, berpaling dari dikri berpaling dari Al-Qur'an. Fainna lahu dongka. Maka pasti dia akan mendapatkan ma'isyatan dongka. Kehidupan yang sempit, yang sesak. Ini ayat. Silahkan dibuka surat Toha ayat 100. Ini resepnya. Berarti kalau kita mencari kebahagiaan yang hakiki, ya, yaitu harus mengingat Allah. Semakin kuat kita berhubungan dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan taat, maka semakin lapang hidup kita, semakin bahagia seorang tersebut. Ini ikhwah yang harus kita perhatikan kalau kita menginginkan kebahagiaan. Kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya untuk mencari ridho Allah. Cari ridho Allah. Walaupun manusia murka pada kalian, cari ridho Allah. Dan jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh manusia suka. Walaupun seluruh manusia menyanjung-nyanjung kalian. Tapi suatu saat nanti akan membenci kalian. Ini perhatikan, cari ridho Allah. Cari keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya butuh kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian semuanya butuh pada Allah. Dan Allah zat yang maha kaya Ya, artinya tidak butuh kepada makhluknya. Ghani dia. Tidak butuh kepada makhluknya. al dan Allah itu maha terpuji. Ini Allah Subhanahu wa taala. Kita cari ya, kecukupan dari Allah. Karena dia Al-Ghani. Kita cari pujian dari Allah karena dia itu hamid. Kalau manusia bisa jadi dipuji oleh orang lain. Bisa jadi. Tetapi ingat, orang yang memujinya itu. Ya, kalau tidak di atas iman. Karena ada sesuatu harapan yang diinginkan oleh orang tersebut. Jika tidak terpenuhi harapan tersebut, kecewa dia. Ya, kecewa. Dan orang yang kelihatannya memuji orang lain tersebut bukan di atas iman, bukan di atas iman. Di dalam hatinya mesti ada sesuatu yang ingin menjatuhkan orang tersebut yang dipujinya. Misalkan ada pemimpin, masya Allah, kayaknya terpuji. Ya pak, coba ini anak buahnya, ya pak, siapa, siapa, siapa, ya, ya, ya, ya, masya Allah ya. Kayak dimuliakan orang ini, tapi hati orang tersebut awas ada kesempatan, sikut kaliannya, tak singkirkan dari kedudukan itu, ya apa enggak? Ya apa enggak? Ya. Bukan terpuji dia. Ya. Karena ada harapan dari orang biar supaya naik pangkat, supaya begini, supaya begini. Karena tidak dibangun di atas iman. Musuh bebuyutan sebetulnya anak buahnya ini. Tinggal aja, ada peluang enggak? Kalau ada peluang, das gitu nanti. Tapi yang terpuji ya, karena iman luar biasa. Maka carilah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dipuji oleh Allah? Ya, tolabatul ilm. Orang-orang berilmu lagi yang berkaitan dengan din ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah perhatikan tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah di masjid. Tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah illa ah, mereka membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Tidaklah sekelompok manusia di dalam kondisi yang seperti ini melainkan empat faedah. Nazalat alaihi sakinah akan turun ketenangan pada orang tersebut. As-sakinah ay tuma'ninatun fil qalb. Yaitu ketenangan dalam hati dia. Coba antum perhatikan, orang yang taklim, orang yang belajar itu tenang, hatinya tenang. Perhatikan para sahabat, kalau menghadiri majelis Rasul itu tenang sampai-sampai kata kalau ada burung hinggap di kepala dia, tidak akan terbang burung tersebut. Kenapa? Karena tenangnya kalau nggak tenang, brrr, kan gitu ya kan? Alhamdulillah kita kadang-kadang ada kesamaannya dengan sahabat. Tenang. Nah, ini kesamaannya. Ya. Kita kalau taklim itu tenang. Kadang-kadang berbunyi suara kita. Nah, gitu. Ini kesamaannya, sama-sama tenang. Seandainya ada burung, nggak akan terbang dari kita karena kita asik. Ustadznya ngomong, dia di alam lain, ya. Tapi orang yang belajar yang mendapat ketenangan bukan yang seperti ini, ya. Dia betul-betul konsentrasi dalam pelajarannya, Mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Tenang hatinya, tenang, tenang. Merasa dirinya ini serba kurang, oh, begini dan begitu. Ya. Mendapatkan ketenangan ya. Ini satu. Ini sabda Nabi dan ini pasti terjadi kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Yang kedua, wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala ya perhatikan akan meliputi rahmahnya kepada orang yang menuntut ilmu tersebut, mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmah. Masya Allah. Betapa nikmatnya orang ketika mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ya. Di dunia, ketika orang menemukan rahmat Allah sudah nikmat dia hidup di dunia. Masya Allah, bahagia sudah. Bagaimana kebahagiaan dia nanti di akhirat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Famin dalikal juz'i tatarahamul khalaik. Hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibah. Fi riwayah, fa idza kana yaumul qiyamah kammalaha hadir rahmah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan rahmahnya menjadi seratus bagian. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ya, seratus. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Dan Allah tahan sembilan puluh sembilan rahmah. Ya. sembilan puluh sembilan bagian dari rahmatnya tersebut. Ya. Di sisinya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan Allah tebarkan di muka bumi ini ya. Bukan dari Sabang sampai Merauke saja, seluruh dunia ya. Allah tebarkan di muka bumi ini satu bagian dari rahmatnya. Satu bagian ya. Satu bagian tuh Allah tebarkan ke muka bumi. Famin dalikal juz dari satu bagian rahmat Allah yang Allah tebarkan di muka bumi ini tata tatarohamul khalaik terjalinlah saling mencintai satu dengan yang lainnya saling menyayangi satu dengan yang lainnya si ayah mencintai si anak seorang mencintai istrinya si istri mencintai suaminya majikan mencintai anak buahnya itu semuanya kalau dikumpulkan semuanya yang saling mencintai ini semuanya kumpulkan semuanya itu ya. Itu manusianya. Binatang pun juga demikian. Kan ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang satu bagiannya Allah tebarkan ke muka bumi. Sehingga terjadilah kasih sayang satu dengan yang lainnya di antara makhluk tersebut. Sampai-sampai binatang ternak mengangkat kakinya dari anaknya karena khawatir terinjak. Karena ada kasih sayang Allah yang Allah tebarkan satu bagian tersebut. Yang ini, ini pun terkena sebagian kecil yang terkena pada binatang ini. Bisa dibayangkan kalau satu bagian itu kita kasihkan pada seseorang bagaimana kira-kira? Uh, betapa nikmatnya dia. Di rumah abinya nyayangi dia, umiknya nyayangi dia. Apa nak? Butuh apa? Oh, ini iya, ini iya. Karena sayang ya kan? Uh, di rumah dia masya Allah. Keluar dari rumah ada tetangganya. Tetangga, aduh pak, mau kemana pak? Ayo saya bantu pak. Karena sayang ya kan? Udah kalau punya saya kan Oh Pak, jangan dulu Pak. siapa? Pak, butuh Pak ini Pak. Karena sayang, iya. Ya enggak? Ya kan enggak? Kalau orang itu sayang, Masya Allah berani korban, ya enggak? Ke pasar, oh semua orang. Apa, butuh, oh tidak usah, usah, ini Pak, Wah, sebanyak gitu. Loh, bagaimana? Kalau itu seandainya satu ini dikasihkan semua, gimana kira-kira? Gak bisa bayangkan kan? Di dunia Punya anak-anaknya Masya Allah. apa, gak usah. apa sudah di sini biar aku bah, Jangan ubah. Ya. Umi, umi, jangan umi. Biar aku umi. Ya. Anak yang soleh ya. Sayang sama orang tuanya. Gak tega orang tuanya melakukan perbuatan-perbuatan yang dia mampu melakukannya. Karena sayang pada orang tuanya. Kecuali anak yang gak sayang pada orang tuanya. Iya. Terus, terus mati-mati ya. Kan gitu nanti. Iya kan? Tapi kalau anak sayang sama orang tuanya nggak tega, jangan. Sudah nggak usah nyuci, nggak usah ini, nggak usah ini, nggak usah. Dia anak yang soleh. Dia mampu. Gak, gak tega melihat orang tuanya kerja. Itu kalau sayang pada orang tuanya. Kalau nggak ada sayang, yuk kerja biar aja. Mati-mati sudah ya. Itu nggak ada rahmah dia. Ini kalau orang bersayang, luar biasa ya. Ketemu dengan temannya. Wah, gembiranya temannya ini karena dia sayang ya kan. Tapi kalau musuh, oh, benci, oh, nyimpang, oh, nggak enak ya kan. Tidak <clears throat> enak hati kita ya kan? Kalau orang tidak sayang kan gitu ya. Apalagi tadi, oh sudah ya kan? Benci dia, ya. Tapi kalau sayang, masya Allah, ya. Ini kasih sayang, kasih sayang ini semuanya nih itu satu bagian kecil dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga melanjutkan dari eh, sahabat uh, dalam riwayat Muslim dari sahabat Salman kullu rahmatin tibaku ma baina sama'i wal ard satu rahmat, satu rahmat Allah itu ya. Allah membagi rahmatnya menjadi satu. Satu rahmat Allah itu memenuhi langit dan bumi. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Kemudian faida kana yaumul qiyamah kammalaha hadir rahmah. Dan nanti dia yaumul qiyamah maka Allah akan sempurnakan seluruh rahmatnya tersebut. Bisa bayangkan kenikmatan yang ada di yaumul akhir. Tidak ya. bisa kita bayangkan ya akhwah. Di dunia saja kita, ya. di dunia saja kita itu mendapatkan sepersekiannya dari satu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang diturunkan kan cuma satu bagian. Kita sudah luar biasa punya teman, baru punya satu teman, tapi dia sayang sama kita, masya Allah. Punya orang tua sayang sama kita, punya anak. Misalkan, ini belum ada apa-apanya masih. Sudah kita luar biasa senangnya. Bahagianya luar biasa, ya enggak? Bahagia kita. ke sana orang ber... Mesti kalau orang itu seneng kan, enggak akan hmm, Enggak kan gitu kan? mesti dia kan. Masya Allah. Namanya kasih sayang. Luar biasa. Dia senang. Bahagia otomatis. Ketika keluar senang dia. Karena bahagia dia. Mendapatkan rahmat. Itu di dunia. Nanti bagaimana dia melahirkan Allah akan sempurnakan rahmatnya tersebut. Maka nggak bisa dibayangkan bagaimana kenikmatan yang ada di jannah. Ini yang kedua. Allah akan meliputin rahmahnya kepada orang yang menuntut ilmu, yang mengajarkan ilmu tersebut. Yang ketiga, sumul malaikah. Malaikat mengerumunin dia. Berada di sekitarnya terus. Masya Allah, nikmat ketika seorang dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka adalah makhluk Allah yang tidak pernah durhaka pada Allah, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah. Malaikat-malaikat Allah yang sering mendoakan, senantiasa mendoakan kebaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia karena di, dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah, malaikat-malaikat Allah adalah makhluk yang mulia. Senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dia. Sehingga setan sulit untuk masuk. Ya. Setan sulit untuk mengganggu talabatul ilm. Ini sehingga dia dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Ya. Karena di sekitar dia adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia. Dimudahkan dia melakukan kebaikan, melakukan to'at. Terus. Betapa nikmatnya orang tersebut. Yang keempat, yang ini yang nikmat. Wadakarohumullah fiman indahu. Allah memuji mereka Talabatul ilm yang mengajarkan ilmu juga. Allah puji di tengah-tengah makhluknya yaitu para malaikat-malaikatnya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat makhluk itu kepada Allah, semakin mulia. Malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah semakin mulia. Allah memuji orang-orang yang ilmu dan mengajarkan ilmu ini Allah puji di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia tersebut. Yang dekat dengan Allah. Betapa nikmatnya ketika seorang itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwah yang harus kita perhatikan kalau kita menginginkan kebahagiaan talabul ilmu. Siapapun pos, siapapun kita, apapun posisinya, jangan sampai meninggalkan talabul ilmu. Karena itu jalan kebahagiaan. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Dan kehidupan yang bahagia, gak ada kehidupan yang bahagia kecuali di jannah nanti. Di dunia ini kita capek, ini begini. Ya memang persiapan untuk menuju jannah. Sabar. Karena kehidupan yang hakiki yaitu kehidupan di akhirat kelak. Di akhirat nanti tidak ada pilihan kecuali jannah dan anar. Ya. Orang nanti akan terbagi. Ya. Yang intinya nanti kembali kepada jannah atau kembali kepada anar. Ada tiga kelompok manusia nanti. Ada yang langsung masuk jannah. Kalau sudah masuk jannah nggak ingin keluar dari jannah. Afan saja. Ya. Kalau sudah masuk jannah, aduh saya bosan di sini mau pindah. Nggak ada di jannah seperti itu. Nggak ada istilah itu ya. Mereka tidak menginginkan pindah dari jannah karena nikmat. Beda dengan di dunia. Waduh nggak enak di Semarang panas. Terus enaknya di mana? Kayaknya enak itu di Bogor ini, ini, ini, ini. Silakan pergi ke Bogor kalian. Ya. Nikmati Bogor itu ya. Sekali. oh, semakin puncak semakin enak. Ya silakan pergi ke puncak. Wih, oh, iya, ya enak di sini. Wah, dingin udara gini nih. Bayar sehari lah ya, berapa? Nah, bayar vilanya berapa? Dia kayak mampu bayar-bayar. Saudaranya mampu. Kalau nggak mampu, lama, lama sudah mau habis nih, tuh pulang aja. Kan gitu ya kan? Kalau dia mampu, wah beres, nggak apa-apa terus terus. Sehari, dua hari, lama-lama bosen juga, Gak enak ya ternyata di sini. Mana tempat yang enak ya? Nyari di pantai sana itu enak. Ada ini ini ini, datang ke pantai. Setelah di sana, aduh juga gak enak. Di dunia kemanapun kita pergi, tidak akan betah. yang nggak pernah yang di desa aduh di desa gini gini aduh sulit sulit begini sulit begitu wah kalau gitu enak di kota kerja ini dapat uang sekian sekian sekian sekian berangkat ke kota setelah sampai di kota aduh sumpah banyak ini aduh aduh aduh rame gini gini yang di kota sendiri kepengen ke desa sehingga tidak ada orang kota itu mengumpulkan hartanya bangun Oh istana di, di kota tidak ada, kepengen beli yang desa kalau bisa penduduknya masih sepi. Ya enggak? Ya apa enggak? Nah, itulah dunia. Kenikmatannya ya seperti itu menipu, menipu. Sehingga nggak ada yang betah, oh, terus betah gitu. Nggak ada. Ya. Beda dengan di jannah. Nggak ada orang di jannah nanti, ya yang masuk jannah nggak ada. La yuriduna tahwilah. Ya. Tidak menginginkan berpindah. Tidak ya. ada. Jangankan di jannahnya. Orang yang paling terakhir masuk jannah. Ya. Yang paling akhir ini Keluar di neraka sudah wah sudah sudah hidup dia. Ya. Uh, ini belum masuk jannah masih. Melihat pohon. Dia mengatakan, ya Allah, dekatkanlah aku dengan pohon itu supaya aku bisa menikmati ini. Dan setelah itu aku tidak akan minta lagi pada kamu. Karena itu belum masuk jannah masih ya kan. Setelah dekat, wah dia menikmati, masya Allah. Terus Allah tampakkan lagi sebuah pohon lagi. Tius, ya. Wah, ya Allah, dekatkanlah aku ke situ ya Allah. Ya. Dan aku tidak akan minta lagi pada kamu ya Allah. Hmm. Allah sabar ya kasih lagi nih Allah. Dia mendekati, masya Allah makan ini dan puas dan ini. Tambahkan lagi sebuah pohon lagi. Ya Allah. Sampai dia tuh dekat sama pintu jannah. Setelah dekat pintu jannah, dia mendengarkan suara-suara orang-orang yang di jannah. Aduh, tambah pusing dia ya kan? Ya Allah, masukkan aku ke dalam jannah ya Allah ya. Ini kenikmatannya terus meningkat ya. orang-orang yang paling-paling sengsara ini sudah di dunia, uh sudah. Ya. Paling terakhir sudah memasuk jannah ini, ya. paling terakhir sudah ya. Itu pun mendapatkan luasnya itu seperti langit dan bumi. Bahkan 10 kali lipat dari itu. Ini satu orang ya. Kita saja nggak bisa menguasai Semarang ini aja. Ya. Ya, kita punya tanah, jangan kaca Semarang ya, Tak sendang mulia saja. Sak tambak boyo saja, uh seneng kita ya kan. Tambak boyo, nanti kalau panen gimana itu? Tambak boyo. Jadi <laughs> kalau panen kan boyo-boyo itu. Subhanallah ya. Kita sak tambak boyo, waduh seneng sudah ya. Ya enggak? Baru kalau di jannah nanti dunia dan luas, luas sekali. Tidak bisa dibayangkan ya, ya. Oleh karena itu kita bersabar hidup di ini. Carilah kebahagiaan hakiki. Itu dengan kita beribadah pada Allah. Dekatkan diri kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Gantungkan diri kita kepada Allah. Segala problem kita. Kita sampaikan pada Allah. Sampaikan pada Allah sampai kapan Biar Allah nanti yang akan menanganinya. Wa ya yattaqillaha makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, Allah akan memberikan jalan keluar bagi dia. Wa tawakal 'ala Allah fa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Ingat ikhwan, hidup di dunia ini akan bahagia ketika seorang itu cukup. Dan orang yang merasakan cukup itu adalah orang yang mencari akhirat. Sekali lagi, kebahagiaan itu jika seorang mendapatkan kecukupan. Dan seorang akan mendapatkan kecukupan ketika dia mencari akhirat, bukan mencari dunia. Ya. Dia betul-betul hidupnya untuk akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mangkana ham, mangkana hammahu al akhirat al akhiratu ja'alallahu binahu fi qalbihi jama'a syamlahu wa ja'ala binahu fi qalbihi wa atat hu dunya wa huya raghimah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang tujuan tujuan dia niat dia adalah akhirat Tujuan akhirat itu pagi ada dan bangun. Udah bangun, siap-siap sholat, kemudian zikir. Ini tujuan akhirat. ya kan? Dia punya istri, punya anak. Dia nyari maisha. Wah ini haram, ditinggalkan. Ini halal, dia ambil. Itu akhirat namanya. Mencari maisha juga untuk akhirat loh ya. Yang halal diambil, yang haram ditinggalkan. Itu akhirat. Dia tujuannya akhirat memang. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala jama'a syamlahu. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusan dia. yakni Allah akan mudahkan urusan dia Yang tadinya centang perenang ini sudah mau kacau, usaha ini sudah mau kacau, anaknya begini, yang ini begini, yang ini. Subhanallah dikumpulkan oleh Allah, disatukan. Dimudahkan urusannya. Ini yang pertama. Wajah lagi nahu fi qalbih. Dan Allah memberikan kecukupannya di dalam hati orang tersebut. Sudah cukup, cukup. Dia bekerja, sudah Masya Allah. Oh ini waktunya taklim. Cukup sudah, dia belajar. Waktunya sholat, dia sholat. Karena cukup, sudah. Nikmat dia hidup. Ya. Waktunya talabul ilm, dia bisa hadir. Bisa menyempatkan membaca Al-Quran. Sholat lima waktu, di masjid dia karena laki-laki ya. kecuali udur terus ya. dia bisa melakukan amalan-amalan ibadah kenapa karena diberi kecukupan ya Allah SWT. beda dengan orang tidak diberi kecukupan waktunya taklim ada tawaran dunia nah, ini ini gini loh ya kalau peluangnya segini segini loh ya kalau enggak nanti begini begini mau enggak ya ini waktunya taklim tapi ya gimana mau enggak Hah? Ini talim gimana? Talim dulu lah. Ya kalau enggak ini hilang lah ya. Aduh, karena enggak cukup. Eh, ya ya ya, ya. enggak cukup saya masih. Ya ya ya. Karena enggak cukup kan? Ya ya ya ya. ya. Talim nanti aja lah. Talimnya nanti saja ya. Sekarang ada rekaman kok. Ya kayak gini kan banyak ya. Nanti didengarkan ya. Rekamannya tambah canggih, tambah pinter rekamannya. Iya kan? Setelah di rumah nggak pernah didengarkan. Wong taklim sudah jelas begini, nggak pernah hadir apalagi rekaman. Kalau rekaman, alhamdulillah nahmaduhu wa Assalamualaikum. Ada dunia. Eh, start berhenti dulu ya, start. Ketik. Ustadznya diatur. Bagaimana akan mendapatkan barokah? Ya. Sulit. Antum kalau inginkan kemuliaan, hormati ilmu. Hormati ilmu, ilmu kalau datang berantum akan memuliakan antum. Semakin seorang itu berkorban untuk ilmu, menghormati ilmu, akan mulia dia. Dan ini sudah dijalankan oleh para salafun salaf. Mereka mulia karena penghormatannya terhadap ilmu. Sampai mereka itu betul-betul meninggalkan istri. Ya, betul-betul dia lepas karena ilmu. Ya. Subhanallah. Konsentrasi betul. Sehingga mendapatkan kemuliaan. Korban mereka. Kadang jiwanya, kadang subhanallah karena ilmu. Sehingga mereka menjadi mulia. Menjadi mulia. Nah sekarang, Masya Allah. Kadang-kadang, kadang, tapi di sini tidak ada Alhamdulillah. Taklim itu subhanallah. Nah, Alhamdulillah saatnya begini. titip, titip. Dilihat. Ada pesanan. Dijawab di masjid padahal ini lah ya. Kadang, keluar telepon. Ya, Kurang memuliakan ilmu. Bukan saya ingin dihormati. Kurang memuliakan ilmu. Sulit untuk mendapatkan barokah dari ilmu tersebut. Ya. Ingat ya, perlu adab dalam talabul ilm. Kalau antum sudah talabul ilm, sudah. Hentikan ini. Telepon-telepon dulu, cetak, cetak, cetak. Kalau lupa nggak nggak dimatikan, sudah jangan diangkat. Ya. Cetak, cetak, matikan. Entah nanti setelah itu baru dibuka. Muliakan ilmu. Insya Allah dengan antum berilmu akan mendapatkan kebahagiaan. Tadi hadis tadi, barang siapa yang tujuannya itu akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan-urusan dia. Urusan apa saja dimudahkan Allah. Yang kedua, Allah memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia cukup. Kalau sudah cukup, hati itu enggak enggak sibuk, hati itu enggak gundah gulana karena cukup tenang dia. Namanya cukup dia tenang. Walaupun mungkin orang melihatnya sedikit harta dia, tapi cukup dia. Dan waatat sudunya wahyarohimah. Dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan dunia datang kepada dia ini yaitu merendah. Seolah-olah terima saya, ini saya terima. Afwan, karena cukup ya. Afwan. Eh dah, saya butuh ini aja cuma. Dunia terus mendatangi dia, terus ya. Dijelaskan oleh para ulama tentang ahlul dunia dan ahlul akhirat sama-sama mendapatkan dunia, sama-sama mendapatkan rezeki. Cuma bedanya kalau ahlul dunia, ya, tolebud dunia mendapatkan rezeki dengan susah payah. Susah payah mendapatkannya dengan hati yang wah, sibuk. Tapi ahli akhirat mendapatkannya dengan suhulah, dengan mudah. Dengan mudah. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam sab. Jadi ikhwah kalau menginginkan kehidupan yang bahagia kuncinya yaitu ibadah kepada Allah, muliakan uh, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Dan untuk menuju ke situ tolabul ilm. Tolabul ilm dan kita berusaha untuk menuju akhirat. Maka barang siapa yang demikian dia akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya kalau dia jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah, maka tidak akan mendapatkan kecuali kesempitan dalam hatinya. Walaupun penampilannya mewah, tapi hatinya sempit. Ya. Hatinya sempit. Tidak bisa ditipu, dia tidak akan tentram, tidak akan bahagia dia. Hati, hati dia sempit. Makanya orang sering kita dapatkan orang kaya tiba-tiba mati, ya enggak? Ya enggak? Oh, dua stres, ya kan? punya dunia gini-gini, di, diuji oleh Allah dunianya cuma dikurangi sedikit. Stres dia, mati. Miskin kan? Karena tidak ada pegangan, yaitu tidak memiliki Allah di hatinya. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan. wasallallahu ala nabiyina Muhammadin alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.